Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 5 Muharram 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dalam kajian rutin Islam ilmiah Rabu pagi menjelang siang live langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yaitu penyakitnya para suami penyakitnya para suami dan tema ini adalah akan menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para suami ketika seorang lelaki sudah beristri kemudian dia menjadi seorang suami dan kesalahan-kesalahan ini sangat banyak sekali terjadi di tengah keluarga, di tengah hubungan suami istri, sehingga timbullah ketidakharmonisan. Kemudian setelah itu diakhiri biasanya dengan perceraian. <clears throat> Bahkan di beberapa daerah terkenal dia daerah yang sering banget terjadi perceraian Sedangkan perceraian, percekcokan di antara suami istri tidak harmonis, tidak sakinah, mawaddah dan rahmah adalah salah satu target operasi iblis. Alaihi minallahi ma yastahiq. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum saya masuk kepada penyebutan penyakit-penyakit para suami, maka saya ingin mendahului dengan satu pendahuluan saja. Pendahuluan ini adalah sebuah keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Pendahuluan ini saya ambilkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Perhatikan baik-baik Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman. Syaratnya beramal saleh dan iman. Ganjarannya apa? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya maka sungguh kami akan benar-benar di situ ada dua penekanan lamut taukid dan nunut taukid yaitu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik dengan kehidupan yang baik Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami akan memberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Kami akan memberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yaitu surat Al-Baq eh, apa tadi surat An-Nahl ayat 97 ya saya bacakan tafsirannya baru nanti kita akan membahas pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini sehingga sebagai prinsip dasar seorang muslim yang ini adalah merupakan pendahuluan bagi pengajian kita atau bagi kajian kita Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam ayat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza wa'dun minallahi ta'ala liman 'amila salihan wa huwal 'amalul mutabi'u li kitabillahi ta'ala wasunnati nabiyhi min dzakarin au unsa min bani adam artinya Imam Ibnu Katsir berkata ini adalah janji dari Allah lihat ini janji dari Allah dan sebuah janji Allah tidak akan pernah dipungkiri oleh Allah Subhanahu wa taala Yakin itu baik-baik janji dari Allah bagi siapa? Liman amila salihan. Bagi siapa yang beramal saleh, yaitu amal yang mengikuti Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari laki-laki atau perempuan dari anak manusia wa qalbuhu mutmainnun billahi wa rasulih dan hatinya eh, afwan wa qalbuhu mu'minun dan hatinya beriman dengan Allah dan rasulnya dengan Allah dan rasulnya wa inna hadzal amala ma'murun bihi masyru'un min indillah dan sesungguhnya perbuatan ini amal ini diperintahkan untuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Beramal saleh yang berarti amalan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah yang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan oleh Allah dan kemudian beriman. Maka ganjarannya, pahalanya, janji Allahnya hayatan tayyibah yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan kehidupan yang baik di dunia wa an yajziyahu bi ahsani ma amilahu berikan ganjaran kepadanya dengan yang lebih baik dari apa yang telah dia perbuat di dalam kehidupan akhirat. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan lagi wal hayatut thayyibah kehidupan yang baik yang Allah janjikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh itu bagaimana tashmalu wujuhur rahah min ayyi jihatin kanat ini mencakup seluruh kebaikan dari sisi mana saja ya dari sisi mana saja mencakup seluruh kebaikan dari sisi mana saja mari Kemudian kita perhatikan perkataan-perkataan para ulama salafus saleh dari mulai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sampai para tafs ahli tafsir yang lain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri bahwa eh, dan juga ulama salafus saleh yang lain disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Kathir. annahum fassaruha birrizqil halalit thayyib bahwa kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya jika seseorang beramal soleh beramal yang disyariatkan sesuai dengan Al-Quran dan mencontoh Rasulullah dalam keadaan dia beriman yaitu kehidupan yang baiknya adalah diberikan rezeki yang baik dan halal Berarti kita bisa tarik garis kesimpulan yang beramal soleh, kemudian dalam keadaan dia beriman, maka jarang orang syarat seret rezekinya jarang orang ahli ibadah itu terhimpit ekonominya berdasarkan tafsiran ini. Falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan ini Eh, dan kalau kita buka tafsiran lain, perhatikan bahwa maksud dari hayatan tayyibah, kehidupan yang baik yang Allah janjikan untuk orang beriman dan beramal saleh ditafsiri oleh Ab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang perkataan beliau juga dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim annahu fassaraha bil qanaah bahwasanya kehidupan yang baik yang Allah janjikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh adalah dia akan selalu merasa puas dengan pemberian Allah. Sungguh kami akan benar-benar berikan kepada dia kehidupan yang baik. Maksudnya, sungguh kami akan benar-benar berikan kepada dia kehidupan yang penuh dengan kerelaan hati. Penuh dengan kesyukuran, puas selalu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu tafsiran yang kedua. Dan ini juga dikatakan oleh Ikrimah kemudian Wahab ibn Munabih dan juga perkataan yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum rahimahumullahul jami'. Tafsiran yang ketiga masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengatakan annaha as-sa'adah. Kehidupan yang baik yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan. Kita tarik garis kesimpulan di sini, siapa yang ingin bahagia beramal dan berimanlah. Beramal soleh, banyak amal dan banyak iman, pasti bahagia. Ya, pasti bahagia. Kemudian ada tafsiran lain dari Al Hasan Al Basri dan juga Imam Mujahid, kemudian Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, para ahli tafsir dari generasi tabi'i. Beliau-beliau mengatakan rahimahumullah, la yatibu li ahadin hayatan illa fil jannah. Artinya, tidak ada kehidupan yang baik bagi seseorang kecuali di dalam surga. Maksud perkataan beliau adalah barang siapa yang beramal saleh dan beriman maka kami sungguh akan benar-benar berikan kehidupan yang baik kepada dia maksudnya adalah di mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena itulah seindah-indah surga ingatkan saya para pemirsa sekalian nanti saya akan sebutkan surga yang indah di akhir kajian karena mungkin belum per, belum uh, ini bukan pembicaraan kita tapi kan saya janjikan di akhir kajian kepada akhi Fawaz hafizahullah taala juga saya mencintai beliau karena Allah dan juga seluruh kaum muslim mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah ingatkan saya di akhir nanti saya akan sebutkan sebuah nikmat surga serasa kita berada di dalam surga. Saking jelasnya nikmat tersebut. Ya. Kemudian tafsiran yang lain, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ad-Dhahhak beliau mengatakan hiya rizqu al-halal wal ibadatu fid dunya. Artinya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maksud daripada kami akan sungguh-sungguh berikan benar-benar kehidupan yang baik kepada orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu rezeki yang halal dan juga ibadah di dunia. Lihat ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi perkataan beliau yang lain, perkataan Imam Abu Hak yang lain, hiyal amalu bitta'ah wal insyirahu biha. Artinya bahwa orang yang beramal saleh dan beriman dijanjikan oleh Allah dengan kehidupan yang baik. Maksud kehidupan yang baik adalah dia akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan ketaatan. Tidak berat mengerjakan ketaatan. Tidak malas mengerjakan ketaatan. Senang hatinya menghadiri sholat berjamaah. Zaman hatinya untuk mengerjakan sholat lima waktu. Jauh dia dari kesyirikan kepada Allah. Kemudian mudah bagi dia untuk mengerjakan puasa terbuka hatinya untuk membayar zakat, memberikan zakat yang wajib, membersihkan harta-hartanya dari kotoran-kotoran. Mudah bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah meskipun mengeluarkan biaya yang begitu besar. Ini ketenangan, kehidupan yang baik yang merupakan janji Allah bagi siapa yang beramal saleh dalam keadaan beriman. Kemudian diakhiri oleh Imam Ibnu Katsir, "Wassahihu annal hayata at-thayyibah tashmalu hadza kulluhu." Kama jaa fil hadits alladhi rawahu Imam Ahmad. Dan pendapat yang benar bahwa yang dimaksud kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik kepada orang yang beriman dan beramal saleh adalah mencakup seluruh seluruh yang disebutkan oleh para ahli tafsir tadi. Kalau kita ingin runut yang disebutkan oleh Ali bin eh, Abdullah bin Abbas yaitu rezeki yang halal dan baik. Yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib yaitu ke keluasan hati yang disebutkan oleh uh, Abdullah bin Abbas lagi yaitu kebahagiaan yang disebutkan oleh Al Hasan Mujahid Qatadah bin Da'amah Sadusi bahwasanya kehidupan yang baik adalah masuk ke dalam surga karena tidak ada yang lebih baik dari surga yang kelima yang disebutkan oleh Allah rezeki yang halal ibadah bisa beribadah di dunia dan dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan tidak dipersulit untuk mengerjakan mengerjakan ketaatan. Maka kata Imam Nukathir semuanya kehidupan yang baik mencakup semua itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dalam riwayatnya hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah sungguh telah beruntung seorang yang menyerahkan diri kepada Allah, muslim mukmin, kemudian diberikan rezeki yang cukup dan dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, Ustadz, Lalu kalau begitu apa pendahuluannya ini? Dan apa hubungannya pendahuluan dengan tema kita? Perhatikan baik-baik. Sebelum saya sebutkan pendahuluannya, maka perhatikan baik-baik. Menikah seorang lelaki menikah dengan perempuan, akhirnya mempunyai keluarga. Dan menikah adalah ibadah. Menikah dengan menikah orang berarti beramal soleh. Nah pendahuluannya semestinya orang yang menikah dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Ya. Semestinya sejatinya seperti itu. Karena Allah berjanji, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman. Nah, lihat. Falanuhyiyannahu hayatan Maka sungguh kami akan benar-benar berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Semestinya seperti itu. Ya. Semestinya, sejatinya, seyogianya seperti itu laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan dengan pernikahan yang sah dan pernikahan adalah ibadah semestinya mendatangkan kehidupan yang lebih baik kepada dia. Dan Mukaddimah ini penting sekali dalam memotivasi seseorang untuk beramal salih ketika masih ragu-ragu atau meninggalkan maksiat ketika masih ragu-ragu. Ketika seorang, saya beri contoh konkretnya, seorang ingin bersedekah, ragu-ragu dia, ya Allah, ini uang saya cuma sekian, tetapi ada yang membutuhkan dari terutama kerabat, terutama bapak, ibu, adik, kakak, ya, paman, bibi, saudara-saudara lainnya, tapi saya cuma punya uang sekian kalau saya belikan nanti kira-kira saya makan apa nanti saya bagaimana kebutuhan saya yang lain padahal ada rencana ini dan itu maka kapan kita mempunyai perasaan ragu-ragu beramal soleh karena tidak paham dengan janji Allah ingat surat An-Nahl ayat 97 falanuhiyannahu hayatan thayyibah maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kehidupan yang baik mencakup seluruh kebaikan baik rezekinya baik ibadahnya baik kehidupan berkeluarganya baik semua memotivasi ayat ini memotivasi seseorang untuk beramal saleh. Ayat ini juga memotivasi seseorang untuk tidak ragu-ragu meninggalkan maksiat. Contoh konkret, misalkan orang yang masih mencari rezekinya dengan harta riba. Maka ya ingat ayat ini yang beriman, beramal saleh, sungguh Allah akan benar-benar memberikan kehidupan kepada dia dengan kehidupan yang baik, baik dalam segala hal. Ya, baik akidah, baik ibadah, baik muamalah, baik tingkah laku. Yang mungkin waktu beberapa waktu yang lalu ada di Indonesia beberapa daerah mungkin tempat prostitusi ingin dihancurkan oleh pemerintah oleh pihak yang berwenang kemudian terjadilah demo dan semisalnya mereka menganggap bagaimana kalau seandainya nanti saya mencari rezeki dapat dari mana maka Ingat ayat ini, tinggalkan maksiat tersebut, tinggalkan menjual kehormatan, pekerja seks komersial menjual kehormatan, tinggalkan dan beramal soleh serta beriman, yakin Allah akan memberikan dengan kehidupan yang lebih baik. Subhanallah. Ya, dan silahkan ambil contoh-contoh yang lain. Ingat selalu kapan kita ragu-ragu beramal soleh, atau kapan kita ragu-ragu meninggalkan maksiat ingat falanuhyiyannahu hayatan thayyibah sungguh kami akan benar-benar memberikan kepada dia kehidupan yang baik dan ingat di sini dua penekanan fala nuhiyannahu sungguh kami akan benar-benar bahkan kalau boleh saya katakan tiga karena di situ fi'il mudhari' dan kata kerja langsung fi'il mudhari kata present apabila diletakkan dalam sebuah jawaban sebuah syarat maka menunjukkan kepada keniscayaan kepastian at-tabi'iyah atau absolutely pasti niscaya jadi kalau kita terjemahkan maka sungguh kami akan benar-benar pasti memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Syaratnya beriman beramal soleh. Sama kembali ke permasalahan kita ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik ya, bahwa seorang lelaki ketika dia memutuskan untuk menikah dan nikah adalah ibadah, beramal saleh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul beliau melarang untuk tidak menikah beliau juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari faman raghiba an sunnati falaysa minni barang siapa yang membenci sunnahku di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menikah maka bukan dariku berarti menikah adalah ibadah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhu, eh, thalathatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum." Tiga orang yang berhak Allah menolong mereka. Al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu alladhi yuridul eh, wal mukatabu alladhi yuridul afa eh, mukatabu alladhi yuridu uh, yuridul itq wa an yuridul afaf. Tiga orang yang berhak dijamin di jalan, eh, ditolong oleh Allah. Yang pertama ber, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua seorang budak yang ingin memerdekakan budak eh, dirinya. Yang ketiga seorang yang menikah yang ingin menjaga kesuciannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menolong orang tersebut kecuali hal tersebut diridhai oleh Allah dan semua yang diridhai oleh Allah adalah ibadah. Maka semestinya yang menikah dengan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam semestinya semestinya ini fala nuhiyannahu hayatan thayyibah sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik-baik maka begitu juga saya sering menyinggung tentang orang-orang yang suka poligami ya menambah istri semestinya ketika mempunyai istri satu kebahagiaannya mungkin levelnya 90 persen Ketika mempunyai istri dua, kebahagiaannya menjadi 95% semestinya seperti itu. Bukan malah tambah kacau keluarganya. Ya, maka yakini baik-baik syariat Allah jika dikerjakan ini mukaddimahnya dari tadi saya ingin menyebutkan mukaddimahnya syariat Allah jika dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat Nikah, baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Bukan malah yang kedua, malah menceraikan yang pertama. Nah, ini, ini bermasalah berarti poligaminya. Tidak sesuai dengan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Begitu juga para suami. Makanya saya angkat penyakitnya para suami. Semestinya seorang lelaki ketika dia menikah, dia lebih baik kehidupannya, baik kehidupan akidahnya, kehidupan yang ber, berkaitan dengan ibadahnya, kehidupan yang, kehidupan yang berkaitan dengan muamalahnya, hubungan sosial, baik sesama kerabat, ya, tetangga, kawan, karib, atau tingkah lakunya. Taib. Kalau begitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyebutkan kesalahan pertama yang dilakukan oleh seorang laki-laki ketika sudah menjadi suami. Yang pertama, berkurang baktinya kepada kedua orang tua setelah menikah. Seorang lelaki yang sekarang sudah me Eh, berubah statusnya menjadi seorang suami atas istri dan bapak atas anak-anaknya semestinya tidak berkurang dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ya, lihat doa Anda untuk orang tua Anda. Wahai para suami, para lelaki yang sudah menikah Kemudian lihat juga sikap Anda kepada orang tua Anda dalam perihal mengunjunginya. Ya. Apakah setelah ketika kita menikah kemudian jadwal pengunjungan berkurang bahkan mungkin orang tua kita kita tinggalkan sendirian tanpa ada yang mengurusnya ya bahkan lebih parah lagi sering diputar di Roja TV sebagai jeda fatwa para ulama yaitu dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala termasuk durhaka kepada orang tua adalah memasukkan orang tua ke panti-panti jompo apakah se sibuk itukah sang anak sehingga tidak membantu orang tuanya sehingga tidak bisa mengurus orang tuanya. Ingat, ini saya saya tujukan kepada para suami ya. Adapun nanti untuk perempuan-perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki maka hukumnya berbeda. Ya. Kalau seandainya ada seorang ibu dari istri kemudian tidak ada yang mengurus dan si istri ini tidak bisa mengurus, suaminya mungkin juga tidak bisa mengurus anak eh, si ibu istri tersebut karena satu dan lain hal, maka semestinya keluarga perempuan, keluarga sang istri yang mengurusnya. Itu yang paling cocok. Adapun sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, maka dia ketika sudah menikah menjadi suami untuk istrinya, bapak untuk anak-anaknya, maka tetap tanggung jawab bakti kepada orang tua tetap. Bukan berarti istri tadi tidak boleh berbakti, bukan. Akan tetapi tanggung jawabnya lebih kepada suaminya. Baik. Kemudian perhatikan juga Bapak Ibu saudara-saudari terutama Anda wahai para suami, para lelaki yang sudah menjabat sebagai seorang suami untuk istri dan bapak untuk anak-anaknya. Perhatikan bagaimana ziarah Anda, kunjungan Anda kepada orang tua Anda. Apakah semakin jauh kunjungan Anda, semakin jauh jaraknya? Ya, saya pernah bertemu dengan seorang supir. Seorang supir sopir orang Indonesia bekerja di Arab Saudi dan bekerja pada Syekh Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah yang pernah ke Indonesia beberapa kali dan terakhir ini pada tahun ini beliau ke Indonesia dan salah satu kebiasaan yang ajaib dari beliau sesibuk itu orang yang hidup dengan ilmu dan dakwah maka beliau masih sempat-sempatnya untuk sholat isya dan maghrib dan zuhur, asar, subuh di Masjid Nabawi dan lebih luar biasa lagi habis sholat isya selalu mampir ke rumah ibunya. Subhanallah. Ya lihat berkahnya ilmu. Padahal yang profesor akidah di Universitas Islam Madinah banyak selain beliau. Tetapi lihat berkahnya bakti orang tua saya tadi pagi sempat berpikir, subhanallah memang ketenaran itu pemberian dari Allah. Sebagian ada orang yang mungkin yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya dari anak-anak yang terkenal di media massa. Hafalan Al-Qur'annya si fulan sekian tahun hafal Qur'an. Mungkin sudah 5 tahun, 6 tahun hafal Qur'an tetapi sebenarnya yang tidak diekspos oleh media ada yang lebih dari itu. Berarti si fulan ini terkenal memang takdirnya Allah. Yang itu tidak terkenal memang takdirnya. Dan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu biasanya keberkahan ilmu. Lihat Syekh Ibrahim bin Amir al ruhaili ya salah satu pelajaran yang menarik yang kita bisa ambil dan sering beliau sering mengucapkan perkataan Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan as-sa'idu man wu'idha bi ghairi orang yang bahagia beruntung adalah yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain pelajaran yang bagus tentunya kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> termasuk <clears throat> Ya, ini kesalahan, ya, kesalahan-kesalahan dari kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan orang tua. Laki-laki setelah menikah bukan tambah bakti kepada kedua orang tuanya. Seperti yang kita singgung tentang falanuhyiyannahu hayatan thayyibah tadi. Maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Semestinya ketika dia sudah menikah mengerjakan iman dan amal saleh maka hayatan taibah akan dia dapatkan salah satu makna hayatan taibah adalah yaitu dia akan dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan salah satunya dimudahkan untuk berbakti kepada orang tua bukan malah sebaliknya Sem setelah menikah malah jadi renggang dengan orang tua ya malah sering menangiskan orang tua. Wah, ini bahaya. Ini berarti ada sesuatu di balik pernikahannya. Ibadahnya mungkin tidak ikhlas, tidak di atas dasar ilmu, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Semestinya seorang ketika sudah mempunyai istri, anak-anak tambah dia bakti kepada orang tua Tambah dia, ajarkan anak-anak kita melihat kita bahwa beginilah sikap anak semestinya terhadap orang tuanya. Dan kama tadinu tudan. Ingat baik-baik itu. Sebagaimana yang kamu perbuat, kamu akan diperbuat seperti itu. Ketika kita berbakti kepada orang tua, anak-anak kita pun akan bakti kepada orang tua. Ya, Sa'id ibnu Musayyib rahimahullah pernah melihat seseorang, seorang anak memukuli orang tuanya. Kemudian Sa'id ibnu Musayyib rahimahullah ta'ala mengatakan, jangan engkau pukul. Kata sang bapak yang dipukuli, biarkan dia memukuliku. Sungguh di tempat ini saya pernah memukuli bapak saya. Lihat, kama tadinu tudan. Hati-hati Ya, makanya para suami semakin Anda menikah maka semakin Anda semestinya bakti kepada orang tua. Jangan pernah orang tua Anda menangis gara-gara Anda, apalagi gara-gara Anda lebih mementingkan keluarga Anda dibandingkan orang tua Anda. Baik, Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh suami laki-laki setelah menikah yaitu perhatikan baik-baik. Yang pertama eh, eh, kesalahan yang kedua yaitu tidak bisa mengakurkan antara istri dengan orang tua kita. Jadi istri kita dengan mertuanya yang mertua itu adalah orang tua kita tidak bisa akur. Maka di sini harus jeli-jeli seorang lelaki ya yang bersedang sudah berstatus suami dari seorang istri, berstatus bapak dari seorang anak-anaknya, maka harus jeli dia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, hal-hal uh, yang bisa menjadikan rukunnya istri dengan mertua, rukunnya istri kita dengan orang tua kita. Yang pertama, memperhatikan perasaan orang tua dan dipahamkan istri tentang perasaan-perasaan orang tua. Ya, dipahamkan istri tentang perasaan-perasaan orang tua. Kemudian yang kedua, berlaku adillah Anda kepada istri Anda dan juga kepada kedua orang tua. Jadi ketika misalkan contoh konkret ya, kita memberikan sesuatu hadiah kepada orang tua, maka istri pun jangan dilupakan. Begitu juga sebaliknya, memberikan hadiah kepada istri, orang tua jangan dilupakan. Perhatikan baik-baik. Maka saya sering menyebutkan bahwa bakti yang salah satu bakti yang paling utama dari seorang anak adalah menjaga perasaan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, <clears throat> "Adhikhuma kama abkaitahuma." Artinya beliau bersabda kepada seorang lelaki yang ingin berjihad atau berhijrah kemudian gara-gara kepergian sang anak lelaki tersebut akhirnya orang tuanya menangis kata Rasulullah SAW pulang engkau kepada kedua orang tuamu artinya kemudian gembirakan mereka berdua buat mereka bergembira berdua sebagaimana engkau membuat mereka telah menangis, telah sedih. Menjaga perasaan orang tua sehingga tidak sedih itu termasuk birrul walidain yang sangat agung. Bakti kepada orang tua yang sangat agung. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kiat agar bisa mendamaikan antara istri, mengakurkan antara istri dengan orang tua adalah saling memahamkan. Sang laki-laki statusnya sebagai anak bagi orang tuanya, statusnya sebagai suami bagi istrinya, ini pintar-pintar mendamaikan antara istri dan siapa? dan orang tuanya, yaitu dan mertua istri tersebut. Pintar-pintar. Bagaimana caranya? Pintar-pintar. Ya, baik dengan eh, ucapan-ucapan, uh, baik dengan nasihat-nasihat. Ini, ini yang kedua. Kesalahan suami yang ketiga, yaitu selalu berburuk sangka kepada istri. Nah, ini kesalahan suami yang ketiga, selalu berburuk sangka kepada istri. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesalahan yang ada pada suami adalah berburuk sangka selalu kepada istri. Coba perhatikan baik-baik ya hadis dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahu an ya'tiya rajulu ahlahu turuqan artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang membenci seseorang untuk mendatangi istrinya dalam keadaan malam hari ya karena mendatangkan mendatangi istri misalkan seorang suami sukanya pulang ke rumah dari bepergian jauh pada saat malam-malam ini dibenci oleh Rasulullah karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya malam-malam tersebut mendatangkan keraguan-raguan, sangka waksa, wangsa, kemudian praduga, ya kemudian buruk sangka kepada istri maka lebih baik dijauhi ya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan hadis tadi riwayat Bukhari hadis sekarang riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza atala ahadukumul ghibah fala yatruk ahlahu lailan" jika salah seorang dari kalian yaitu para suami lama bepergian maka jangan mengetuk pintu rumah istrinya pada waktu malam ya pada waktu malam Al Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan eh, at-turuqu al-maji'u bil-lail min safarin aw min ghairihi ala ghaflah ويقال لكل آت بالليل طارق ولا يقال بالنهار إلا مجازا artinya Hatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan at-turuqu yaitu turukan jangan mengetuk pintu rumah istri pada waktu malam maksudnya adalah datang di waktu malam dari safar atau datang dalam keadaan istri sedang lengah. Ya, jadi kalau kita ingin pulang ke rumah, maka beritahu, "Mah, saya pulang sekarang." My lovely, I'll come back now. Ya, saya pulang sekarang. Anak qadimun al-an. Saya sekarang pulang. Maka sang istri akhirnya bersiap-siap, akhirnya e, berdandan, memakai make up dan semisalnya untuk menyambut suaminya yang tercinta. Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah. Mungkin ada para pendengar atau para pemirsa dan kaum muslim yang mengikuti kajian ini bertanya dari mana sisi pendalilannya Ustadz? Kan salah satu kesalahan suami tadi yang ketiga adalah sering berburuk sangka dengan istri ya sering berburuk sangka dengan istri. Maka lihat penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dalam kitab beliau Fathul Bari ketika sudah menyebutkan dua hadis tersebut beliau mengatakan wa fihi tahridhu ala tarki ta'arrudhi lima yujibu su'udh-dhanni bil muslim. Artinya di dalam hadis ini, dua hadis ini yaitu tidak masuk men, me, datang pada saat malam atau pada saat istri sedang lengah adalah at-tahrid. Semangat untuk meninggalkan masuk ke dalam sesuatu yang mengkonsekuensikan buruk sangka terhadap seorang muslim. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah keadaan yang mengkonsekuensikan kita buruk sangka terhadap istri kita. Ya. Cemburu boleh, tapi jangan buruk sangka. Ya. Dan ah, saya punya cerita menarik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Suatu hari, atau lebih tepatnya suatu malam jam 9 malam saya datang di bandar udara Banjarmasin Syamsuddin Nur kemudian dicarikan oleh kawan-kawan mobil travel dari bandara menuju rumah ketika mau masuk mobil travel tersebut ternyata di belakang jok belakang sudah ada perempuan saya berkata itu siapa mas? Kalau seandainya perempuan yang tidak macam yang macam-macam, maka saya tidak mau naik. Tenang Ustadz, ini istri saya. Oh taib, saya percaya karena asal seorang muslim adalah dia jujur. Maka kita jalan. Di jalan kita ngobrol tentang masalah agama. Sang supir berkata, Ustadz, apa obatnya saya sering was-was. Was-wasnya bagaimana? Pokoknya sering was-was. Kalau saya tidak dapat setoran, tidak dapat penumpang, maka saya menduduh kawan-kawan saya yang menjahili saya. Kalau saya begini, saya menuduh begini. Rasa was-was. Maka habis itu saya tanya kepada beliau, Pak jujur, Bapak sholat tidak? Maka beliau mengatakan, ya kadang-kadang Ustaz. Kemudian setelah itu, sang istri yang di belakang langsung menyambar. Ya. Tidak Ustaz, jangankan sholat lima waktu, Jumat aja kadang-kadang bolong-bolong. Dan dia memang punya penyakit was-was Ustaz. Jadi istrinya langsung nyambar. Tadi saja saya ke toilet, saya langsung dituduh macam-macam. Ayo, kamu ke toilet dengan siapa? Siapa yang melihatmu? Siapa yang menilikmu? Padahal kan di bandar udara ada toilet perempuan, ada toilet laki-laki, Ustaz. Di rumah dia kadang-kadang naik ke atas atap-atap rumah untuk melihat siapa yang menilik yang me, me, apa, menilik istri saya, siapa yang me, apa ya bahasa Indonesianya melihat istri saya ya dari kejauhan maka ini Bapak Ibu saudara-saudari contoh sa selalu buruk sangka dengan istri. Dan itu kesalahan penyakitnya para suami. Ya. Kalau seandainya tidak ada hal yang meragukan, tidak ada bukti yang menunjukkan akan hal itu, maka jangan sampai kita buruk sangka dengan istri-istri kita ya dan salah satu penyebab buruk sangka tadi kita bisa ambil pelajaran tidak mengerjakan ibadah yang sangat agung setelah dua kalimat syahadat yaitu mengerjakan sholat ya mengerjakan sholat taib kemudian yang keempat kesalahan yang keempat tentang kesalahan atau penyakit para suami yaitu sedikitnya rasa cemburu terhadap istri. Nah, ini musibah ini. Kalau seandainya seorang suami tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, maka ini adalah sebuah musibah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari perkataan yang dinukilkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim yaitu Imam Bukhari menyebutkan di dalam bab babul ghairah bab rasa cemburu. Kemudian beliau mengatakan qala Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, "Law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtu bisayf la darabtuhu bisayfi ghairu musfah atau ghairu musfih." Artinya, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, "Jika aku melihat lelaki bersama istriku, Sungguh aku akan penggal lehernya dengan pedang yang tidak musfih atau musfah. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musfih artinya adalah pedang yang bukan tajamnya. Kan ada pedang yang matanya tajamnya, ada yang bukan tajamnya. Para pemirsa, sakitan mana? dipenggal lehernya dengan pedang yang tajam atau dibalik dipenggal lehernya dengan pedang yang bukan tajamnya. Hmm. Tentunya dua-duanya sakit, tapi yang satu yang dengan tajamnya langsung mati. Yang ngerasakan tak dipenggal, hucur darahnya sebagaimana yang saya pernah lihat ketika terjadi kisos di Arab Saudi, ya. Hucur darahnya tapi selesai meninggal. Tetapi kalau dipenggal dengan yang bukan tajamnya maka mungkin patah lehernya tetapi tidak meninggal. Ini lebih sakit merasakannya. Karena itu ganjaran bagi atau itu adalah sebuah nilai dari rasa cemburu. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atajabuna min ghairati sa'ad." Apakah kalian heran dengan rasa cemburunya Sa'ad? La ana aghyaru minhu. Sungguh aku lebih cemburu dibandingkan Sa'ad ibn Ubadah. Wallahu aghyaru minni dan Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu dibandingkan aku. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami apa makna cemburu dan bagaimana aplikasi cemburu tersebut. Lihat sebuah hadis riwayat Imam An-Nasai dalam As-Sunanul Kubra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Minal ghairati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah." Di antara rasa cemburu ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dimurkai oleh Allah. Fa amman lati Allah fal ghairah fi ribah. Adapun rasa cemburu yang dicintai oleh Allah adalah rasa cemburu karena ada semacam keraguan-raguan. Ada indikasi dia patut dicemburui. Ya, Misalkan dia di zaman sekarang penuh dengan handphone, handphonenya ya penuh dengan foto-foto laki-laki. Atau ber, e, ngobrol dengan sering kepada laki-laki. Ini perlu dicemburui. Wa amal ghairah allati yubghidha Allah fal ghairatu fi riba. Adapun rasa cemburu yang Allah Subhanahu wa taala murkai adalah rasa cemburu tanpa ada alasan yang tepat ya ini ini termasuk daripada hal-hal yang harus kita perhatikan dan itu adalah yang keempat hilangnya rasa cemburu dari seorang suami contoh di dalamnya secara konkret kehidupan kita membiarkan istri bertabarruj berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya ketika keluar rumah, memakai minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Mana rasa cemburunya? Ya, ini penyakit para suami yang keempat. Hilangnya rasa cemburu yang dimiliki oleh sang suami. Taib. Yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala meremehkan istri. Nah, ini sering terjadi. Ya, meremehkan istri. Istri dianggap hanya tugasnya dapur, sumur, kasur. Adapun permasalahan pekerjaan, permasalahan ke, di luar rumah, permasalahan hubungan suami dengan orang lain, istri tidak perlu tahu. Ya, Bahkan ada sebagian yang berkata dari para suami, kalau dia tahu Ustaz urusan tambah runyam bukan malah tambah bagus. Selalu istri dikonotasikan dengan negativisme. Betul nggak bahasa saya nggak paham itu. <laughs> yang penting selalu istri dikonotasikan dengan negatif, kurang tidak pantas untuk diajak musyawarah, tidak pantas untuk dibicarai, dia hanya tugasnya dapur, masak, sumur, nyuci, dan kasur melayani di atas ranjang. Nah, ini kekeliruan. Ya, ini kekeliruan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta saran dari istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha tatkala kaum muslim tidak mau me mengikuti perintah beliau untuk bertahalul dari umroh yang tidak jadi karena terjadi perdamaian Hudaybiyah Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qumu wa fanharu thumma halaku." Ayo kalian bangun, sembelih itu eh, hewan-hewan bawaan kalian dan bertahalullah. Sudah selesai, umrohnya tidak jadi karena terjadi eh, perjanjian Hudaybiyah. Nah, bapak ibu saudara saudari Ummu Salamah pada waktu itu mengatakan Ya Nabi Allah Atuhibbu dhalik اخرج ثم تكل لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما سبحان الله Kata Ummu Salamah, "Wahai Rasulullah, maukah engkau sahabatmu akan mengikuti engkau?" Caranya begini. Engkau keluar rumah, jangan ngomong sama seorang pun, satu omongan pun. Kemudian sembelih sendiri ontamu, kemudian setelah itu engkau menggundur rambutmu, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun keluar, tidak membicarai seorang pun dari para sahabatnya. Kemudian beliau menyembeli, kemudian setelah itu memanggil tukang cukur. Ya, Melihat itu para sahabat akhirnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sebagian mereka mencukur kepada sebagian yang lain. Kemudian para ikhwah sekalian, ya, janganlah jadi suami yang suka meremehkan istri apalagi dengan ucapan-ucapan kasar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Bukankah orang beriman itu suka uh, bukanlah orang beriman itu yang suka mencaci, suka melaknat, ya, dan berkata kasar dan keji. Maka perhatikan perkataan kita kepada istri-istri kita. Ini kadang-kadang, ini perhatikan insyaallah taala nanti kapan-kapan saya akan membahas masalah ini contoh-contoh terbalik. Arti dari contoh-contoh terbalik kebagian sebagian besar manusia dalam mementingkan sesuatu terbalik. Dari sisi mana? Lihat, semestinya kita harus lebih pantas berkata-kata sopan, santun, ramah, lembut kepada orang yang setiap hari melayani kita. Setiap hari bergaul dengan kita. Dibandingkan orang yang mungkin hanya sekali dua kali saja yang bertemu dengan kita. Sebagian suami kadang-kadang istrinya dianggap remeh ah perempuan tuh nggak bisa diajak maju Ustaz satu yang kedua sering sekali menghina istri ya yang ketiga sering sekali pendapat-pendapat istri tidak didengar ah anda tuh tidak paham kamu tidak paham yang paling paham tuh laki-laki ini pekerjaannya suami ini Kadang seorang suami lebih santun, lembut berbicaranya dengan kawan-kawannya. Kalau sudah masuk rumah seperti singa yang meraung-raung. Misalkan manggil sayang juga, "Yang ngopi dong." Yang agak pahit ya. Lagi sumpuk nih. Emang di warung warteg uh, ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati istri kita adalah seorang manusia yang mempunyai perasaan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda khairukum khairukum li ahli li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian sudah saya singgung mungkin pada hari Sabtu yang lalu ketika daurah muslimah kata khair itu adalah ismut tafdhil yang artinya kata yang menunjukkan tambahan atas sifat yang bersamaan yang diterjemahkan dalam Indonesia paling atau ter sebaik-baik kalian atau yang paling baik dari kalian dan semestinya manusia seperti ini adalah yang paling baik kelakuannya terhadap keluarganya keluarga di sini adalah istri dan aku adalah sebaik-baik kelakuanku terhadap istri kadang suami juga bentuk peremehan suami terhadap istri juga ya. Kadang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, suami juga bisa dia bersenda gurau dengan kawan-kawannya. Akan tetapi dengan istri lima menit ngobrol langsung tengkar ya Kadang dia bisa tertawa terpingkal-pingkal dengan saudara eh, dengan eh, kerab eh, dengan kawan-kawannya. Tapi dengan istri seakan-akan dia sebagaimana yang dikatakan oleh Al Ustaz Al Fadil Syafiq Riza Basalama dengan istri dia masih menganggap dia sebagai jenderal dan istri adalah bawahan yang paling bawah dia bisa perintahkan apa saja maka seperti itukah seorang suami? Penyakit suami yang kelima meremehkan istri. Ya, meremehkan istri, menganggap istri tidak pantas untuk diajak berbicara, menganggap istri tidak pantas untuk e, dimintai pendapat, menganggap istri tidak ada harganya, pekerjaannya cuma sumur, dapur dan kasur, tidak pantas untuk membicarakan e, hal-hal uh, yang berkaitan dengan uh, anak, berkaitan dengan pendidikan anak, mencari rezeki dan semisalnya. Maka masih banyak bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah penyakit para suami mungkin ini akan berlanjut pada beberapa kajian itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ucapkan untuk kalau Ustaz jazakallah heran atas bahasan dan uh, materi serta tausiah yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda untuk di sesi berikutnya, sesi interaktif Kami undang Anda untuk bersoal jawab Untuk Anda yang akan bertanya, silahkan bisa hubungi kami di 0218236543 Atau pesan singkat 081317776543 dan 0819896543. Dewi Khotal Islam kami berikan kesempatan yang pertama via telepon silakan kami coba sapa di 0218236543. Naam. Tapi masih terputus. Silakan Anda bisa kembali mencoba untuk bertanya kepada Ustaz di pagi ini secara langsung. Kami coba sapa kembali. Ya, naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak? dari Pak Samsir di Jakarta. Ya, Alhamdulillah. Silakan Pak Samsir bisa masuk kembali. Terima kasih. Ustaz, saya ada punya dua istri. Saya insya Allah sudah uh, adil dari segi pangan, pandang papan, lahir, batin, insya Allah. insya Allah. Tetapi istri yang pertama tidak mau terima aja kalau dimadu. Hmm. Uh, kemudian dia hulu. Sebenarnya seperti ini siapa yang dolim Ustaz. Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas interaksinya. Nah, silahkan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah eh, Terima kasih kepada Bapak Syamsir yang ada di Jakarta eh, Bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, semestinya ketika kita menikah pertama, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan lebih lagi kalau menikah kedua, mungkin lebih baik lagi. Semestinya seperti itu, ya. Seyogianya seperti itu. Ternyata sebagaimana yang Bapak sebutkan, ya, Bapak sudah menikah dua, kemudian Bapak berusaha berlaku adil dan saya ingin mengoreksi tadi berlaku adil lahir batin. Ini nggak bisa pak. Berlakulah adil lahir saja. Batin itu milik Allah. Saya sering bertanya kepada orang-orang yang melakukan praktisi poligami, eh, apakah memang benar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi eh, artinya bukan apakah memang benar ah, bukan berarti saya tidak mempercayai tetapi ingin eh, mencari dan mengambil bahwasanya benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang berbunyi Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik ya Allah ini adalah bagianku kepada istri-istriku yang aku sanggupi untuk berlaku adil dan janganlah engkau celak untuk sesuatu yang aku tidak sanggup di dalamnya berlaku adil. Salah satu yang perlu diperhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa seorang suami dia tidak bisa berlaku adil dalam perkara batin karena ada memang istri kedua kah ketiga kah keempat kah yang lebih ia cintai dibandingkan istri-istrinya yang lain. Nah, itu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya koreksi, adil bisa dalam lahir, mungkin batin belum bisa. Tapi E, eh, kemudian ternyata sang istri minta cerai akibat ini. Maka jawabannya, jika permintaan cerai, penggugatan cerai atau yang disebut dengan khulu oleh sang istri hanya didasari rasa cemburu padahal sang suami sudah adil, maka wallahu alam. Ini ditakutkan nanti masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, mamraatin talabat min zawjiha talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak tanpa sebab is, suaminya menikah dengan nikah yang sah, nikah yang resmi dan berlaku adil, tetapi dia tetap bersikeras untuk pisah, jangan dimadu aku. Ya, pilih dia atau saya. Nah, ini bisa ditakutkan nanti masuk ke dalam hadis Rasul, wanita mana saja yang minta talak kepada seorang suami tanpa sebab, maka haram baginya mencium bau surga. Dan untuk permasalahan poligami pun seperti itu. Semestinya seluruh syariat Allah jika dikerjakan mendatangkan kebahagiaan. Ya, tidak ada syariat Allah yang menyengsarakan manusia. Wallahu a'lam. Nah, Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masih berikan kesempatan penelpon dan silakan untuk penelpon kedua kami coba sapa kembali. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Bu? Dari Umu Siti di Jakarta. Silakan Umu. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ana ini ketitipan apa pertanyaan karena ini sangat penting sekali e, kondisi rumah tangganya sudah di perceraian karena e, istrinya itu diperlakukan e, tidak baik ya. Pertama e, kasar, sering menghina, kemudian nafkah dikurangi, kemudian e, ber, dia berbuat syirik dan tidak sholat suaminya apa yang harus mm-hmm. dilakukan istrinya dengan ketiga eh, anaknya. Sedangkan kalau dia keluar dari rumah itu atau minta cerai, eh, beliau eh, khawatir dengan anak-anaknya. Bagaimana cara mengatasi ini hal ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan untuk ibu yang telah bertanya. Nah, silahkan, Ustaz. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. E, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, jazakillahu khairan. Maka jawabannya Ibu, seorang muslimah pantang dan diharamkan untuk berada di dalam kekuasaan seorang laki-laki atau pimpinan seorang laki-laki yang mensyirikan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Artinya, sungguh wanita budak yang beriman lebih baik dibandingkan seorang wanita yang musyrik meskipun mempesona kalian. Maka dari sini seorang wanita muslimah yang suci, yang beriman kepada Allah tidak pantas di bawah kepemimpinan oleh laki-laki yang musyrik. Maka kalau memang kejadiannya seperti itu, sang ibu beristikharah kepada Allah kemudian ibu melakukan gugatan cerai meskipun semestinya gugatan cerai tersebut ya sejatinya dia dicela oleh Allah dan merupakan target operasinya iblis. Tetapi sebelum itu hendaklah dinasihati sang suaminya untuk senantiasa memperbaiki akidahnya kemudian ibadahnya dan muamalahnya serta tingkah lakunya terhadap istri dan anak-anaknya. Kalau seandainya masih di dalam kesyirikan karena saya konsen sekali dengan kata-kata syirik tadi, ya. E, kalau seandainya masih dalam kesyirikan, maka pada saat itu dia harus berpisah ya berpisah dengan suami tersebut. Adapun masalah anak-anak maka wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah menjamin rezekinya ya dan Allah mengetahui tempat rezeki tersebut dan tempat disimpannya rezeki tersebut seluruhnya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud yang nyata dan ingat juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha." Tidak akan seseorang mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Rezeki di tangan Allah. Semoga ibu tersebut mendapatkan mungkin laki-laki yang lebih baik yang ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat al -Ustaz. Demikian umum Siti di Jakarta juga pendengar serta pemirsa lainnya. Semoga bermanfaat. Kita masih berikan satu kesempatan kembali untuk penelpon. Silakan 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya. Nah, silakan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, ibu? Dari Umu Hasan. Umum Hasan. Iya. Iya. Eh, saya mau nanya, uh, kalau misalkan suami mau menikah lagi, uh, tetapi uh, anak, kemudian uh, yang mengajarkan uh, ahlak dan akidah kepada anak itu justru lebih cenderung pada istrinya. Maksudnya uh, mohon maaf Bu kurang jelas tadi Ibu uh, bisa diulang kembali Bu suaranya masih terputus. Iya. Tapi pemahaman agama atau ilmu agama itu sangat kurang oh, iya. di suami tadi tapi apa yang mengajarkan anak mengenai akhlak akidah itu lebih kepada istrinya nah kemudian istri minta hulu itu gimana hukumnya iya baik ibu gitu terima ya. kasih nah jazakillah khairan interaksinya baik eh, silakan Ustaz bisa menyimak dengan baik ya Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka eh, perhatikan baik-baik jika seorang suami ingin menikah lagi, yang pertama yang harus dipahami oleh seorang istri berarti dia ingin mengerjakan syariat Allah. Yang kedua, sang istri meminta adil kepada sang, sang suami tersebut. Jangan lantas langsung berprasangka buruk kepada seorang suami, ya. Nah, kemudian yang ketiga memberikan nasihat. Kalau seandainya sang suami kurang dalam masalah ini, maka saya nasihatkan ya. Memang tidak ada syariatnya sang suami e, harus minta izin dengan istri untuk saya mau menikah lagi karena memang tidak akan diizinkan, ya. Kalau seandainya sang laki-laki membawa madu asli ke dalam rumah, maka pasti akan ditolak. Ya, Sedangkan madu-madu yang diminum itu hanya madu-madu minuman. Adapun madu asli pasti akan ditolak oleh istri yang pertama karena tidak mungkin dimintai izin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tetapi lebih baik dia berkata kepada istrinya bahwasanya saya bagaimana kalau ingin menikah lagi. Nanti mungkin istri akan memberikan nasihat bahwasanya mas kalau menikah lagi mas harus memperbaiki ini ini ini kita saja belum ini belum ini belum ini nah, terjadilah nanti komunikasi ya dan saling menasihati mengintrospeksi satu dengan yang lainnya ah seperti itu adapun sedikit-sedikit langsung menggapai target operasi iblis yaitu cerai hulu ya sudah kalau berani ceraikan saya saja ya kalau begitu pulangkan saya saja ke rumah orang tua saya. Ini tidak benar ya. Jadi jangan sampai niat yang mulia itu yang mengerjakan syariat Allah kemudian mendatangkan musibah dan malapetaka bagi rumah tangga. Dan ingat Cerai adalah target operasinya iblis. Makanya titisan-titisan iblis yaitu dukun pun ilmu yang paling wajib mereka pelajari adalah agar bisa mencerai beraikan suami istri yang sah. Salah satu rahasia kenapa cerai adalah merupakan target operasinya iblis karena iblis tidak ingin para suami ketika berhubungan dengan seorang perempuan yang itu istrinya yang sah dia mendapatkan pahala sedekah Bayangkan suap-suapan saja sedekah. Ada orang lagi eh, mesra-mesraan, ya. Sebentar ya istriku, saya sedang ingin beribadah, saya ingin menyuapi engkau. Kan enggak ada. Akan tetapi itu dianggap sedekah. Lagi mesra-mesraan, lagi indah-indahnya, ya. Lagi benar-benar melihat dunia dengan seisinya. Itu dianggap sedekah. Nah, itu tidak ingin iblis. Iblis tidak ingin itu terjadi. Makanya dia pisah, harus pisahkan itu. Dan salah satu sebab juga yang menjadikan cerai adalah target operasinya iblis agar tersebar perzinahan. Makanya Allah berfirman, tetapi Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan salah satu langkah syaitan adalah perzinahan yang dimulai dengan perceraian karena terjadi perceraian rusak rumah tangga ya suami entah kemana istri entah dengan siapa terjadilah perzinahan itu yang diinginkan oleh iblis maka saya nasihatkan kepada para suami jika ingin berpoligami maka lihat kemampuan diri kita. Jika kita ingin dan juga para para istri, jika suami ingin berpoligami maka berbicalah dengan baik-baik kepada suami dan saling menasihatilah satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih Zakal Heran atas jawaban dan nasihatnya Demikian Ummu Hasan Semoga bermanfaat untuk ibu dan juga kita semua pendengar dan pemirsa untuk selanjutnya setelah tiga penelpon Kita akan berikan kesempatan pendengar dan pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan via pesan singkat Dan pertanyaan pertama dari eh, Bunda Kafka di Jakarta yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya ingin bertanya Bagaimanakah dengan suami yang lebih membela Dan mendengarkan ibu dan keluarganya Daripada istri sendiri dan anak-anaknya Mohon penjelasan eh, kami ucapkan terima kasih Jazakul khairan Silahkan Ya Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik bahwa seorang suami harus pintar-pintar memilih antara antara orang tua dengan istri. Mohon yang di headset saya dimatikan suaranya. Iya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik ya. Seorang suami harus pintar-pintar menjaga perasaan orang tua dan perasaan istri. Itu intinya pintar-pintar menjaga perasaan orang tua dan perasaan istri dan di situ terdapat ibadah yang sangat luar biasa. Baik Anda statusnya sebagai seorang suami atau Anda statusnya sebagai seorang istri, eh sebagai seorang anak dari orang tua. Ya. Orang tua jangan sampai sedih karena kita karena lebih mementingkan istri dan anak-anak istri dan anak-anak jangan sampai terlantar karena kita lebih mementingkan perkataan orang tua orang tua kita maka tidak bisa dijawab apalagi pertanyaan ini dari seorang perempuan kadang-kadang timbul dari emosi dari seorang perempuan tersebut maka jawabannya harus netral bahwa seorang suami atau seorang anak laki-laki dan dia statusnya suami itu harus benar-benar pintar-pintar mendudukan posisi. Jangan sampai terjadi kesenggangan antara suami dengan eh antara orang tua dengan dengan sang istri. Ka, contoh yang dimisalkan tadi, misalkan sang suami lebih me, mendengarkan perkataan e, orang tuanya, ibunya dibandingkan perkataan istrinya sendiri. Ya, eh, kata-kata kata sendiri itu seakan-akan e, suami itu benar-benar meremehkan istrinya. Nah, ini ini perlu diperhatikan. Anda wahai para istri, ya bantulah suami Anda untuk lebih bisa berbakti kepada orang tua karena anak-anak Anda juga akan mengikuti bapaknya nanti. Ya, Anda wahai para suami jangan sampai terlantarkan istri dan anak-anak. Dan disinilah e, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mithlu alladhi alaihi bil ma'ruf." Dan para istri memiliki ke memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih Jazakallah kelahiran atas jawaban dan nasihatnya Demikian untuk eh, Bunda Kafka di Jakarta Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang kedua Dari seorang pendengar dan pemirsa kita di Cirebon Yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, terima kasih atas nasihatnya sebagai suami. Saya akui bahwa saya sering e, masih berkata kasar, memaki dan memaksa kepada istri dan saya pun mulai sadar akan hal, hal ini. Akan tetapi ini merupakan e, sifat pembawaan yang sudah lama e, saya e, miliki uh, yang jadi nasihat uh, yang jadi pertanyaan uh, mohon nasihatnya bagaimanakah untuk bisa merubah sifat ini kemudian terkait dengan istri saya pun merasakan tidak adanya kecintaan kepada istri karena uh, pernikahan kami adalah pernikahan yang dijodohkan mohon nasihatnya pula terhadap hal ini terima kasih atas jawaban dan nasihat Al Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kalau seandainya nasihat itu diterima, mudah-mudahan setelah ini para suami ya melepaskan diri dan sembuh dari penyakit-penyakit kronisnya, terutama suami-suami yang meremehkan istri yang kasar terhadap istri, sedikit-sedikit main tempeleng, sedikit-sedikit berkata-kata kasar, sedikit-sedikit kadang-kadang keluar semua binatang buas di kebun binatang. Dia tujukan kepada istrinya. Adapun kadang-kadang Eh, kalau berbicara dengan kawan-kawannya dia sangat lembut, sangat dikenal dengan kebaikan, sangat dikenal dengan perkataan yang santun dan semisalnya. Maka ini sebuah kekeliruan. Dan walhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Allah yang memberikan hidayah jika memang nasihat tersebut diterima. Uh, adapun kalau dikatakan bahwa itu adalah sifat bawaan, maka memang manusia mempunyai sifat-sifat buruk. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yatasabbar yusabbiruhullah barang siapa yang berusaha sabar niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepada dia menjadikan dia sabar ya dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum ilmu itu didapat dengan belajar dan eh, sifat sabar itu akan didapat ketika kita berusaha sabar maka usahalah menjaga lisan, menjaga kelakuan terhadap istri. Jadikan istri kita adalah orang yang paling indah menemani hidup kita. Jadikan istri kita adalah seorang yang paling pantas untuk kita bercerita banyak. Seorang yang hidup bersama kita, hampir 24 jam dia hidup bersama kita. Kenapa kita lebih dekat dengan kawan-kawan kita dibandingkan kawan hidup kita, istri kita? You're lovely. Ya. Yeah? Kenapa kita hanya menjadikan istri kita senantiasa manisnya hanya di bulan-bulan pertama? Setelah itu tidak bisa diambil lagi manisnya dari istri tersebut. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Eh, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi لا يفرق مؤمن مؤمنة in kariha minha خلقا رضي minha akhar. Artinya, tidaklah seorang beriman laki-laki membenci seorang perempuan yang beriman jika dia membenci sesuatu dari sang istri tersebut maka mungkin dia akan me mencintai, menyukai beberapa sifat dari istri tersebut ya. Jadi coba kita berusaha dan siapa yang berusaha Allah akan memudahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjuang di jalan kami berusaha untuk baik terhadap istri, ya, tidak sedikit-sedikit cerai, tidak sedikit-sedikit keluar binatang buas di kebun binatang, tidak sedikit-sedikit cacian, makian, tidak sedikit-sedikit tempeleng, pukul, tonjok, ya. Ini laki-laki seperti ini kita bawa aja ke terminal-terminal, kelahi sama preman-preman. Beraninya sama perempuan coba. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Berlakulah baik kepada seorang perempuan. Itu perintah loh ya dan yang sangat disayangkan lagi adalah itu terjadi dari orang-orang yang sudah mengaji orang-orang yang sudah ikut dakwah salaf ini ini sangat disayangkan sekali misalkan saya beri contoh ya memang suaminya mungkin mempunyai kebiasaan baik dia tidak suka jalan-jalan di mall tidak suka jalan-jalan di pasar-pasar tapi istrinya kadang-kadang perlu dia temani maka sang suami mengatakan mau kemana ini mau ke mall, ya eh, sudah pergi aja sendiri ya, atau pergi aja sama kawanmu sana, saya nggak ikut. Seketus itukah sang suami? Ya, serendah itukah istri? Iya, ini nanti saya akan bahas juga. Memang sang istri harus taat kepada suami, tapi bukan berarti sang suami semena-mena. Ya, Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tatkala istrinya melakukan kesalahan masih dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah karena cemburu dengan istri yang lain, beliau memecahkan piring yang di dalamnya ada kue-kue, piringnya pecah, kuenya bertebaran ke sana kemari beliau masih memberikan uzur alasan kepada istri, padahal melakukan kesalahan berat kalau sebagian dari dari orang bagaimana kalau istrinya melakukan kesalahan apalagi depan orang banyak ya langsung tempelek langsung maki-maki lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terutama anda-anda yang sudah memulai memakai jenggot eh mohon maaf bukan dipakai tetapi dipanjangkan jenggotnya celananya sudah di atas dua mata kaki, kemana-mana pakai peci, mungkin pakai baju eh, baju ala-ala Pakistan, menunjukkan dia adalah orang yang sudah mustaqim, kenal dakwah salaf, tetapi buruk kelakuannya terhadap istri, buruk sifatnya terhadap istri. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Sering sekali seorang suami tidak memperhatikan perkataannya terhadap istrinya Sering sekali seorang suami sangat ketus terhadap istrinya. Ini para ikhwah yang dirahmati. Lihat Rasulullah tadi. Aisyah melakukan kesalahan, beliau mengatakan apa? Gharat ummukum. Artinya ibu kalian sedang cemburu, mohon dimaklumi. Lihat. Subhanallah. Bagaimana tidak indah bagaimana tidak eh, harmonis keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya beliau bersabda khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sifatnya kepada seorang kepada keluarganya kepada istrinya dan aku adalah yang paling baik sifatnya terhadap keluargaku jadi Bapak Ibu berusahalah berusahalah dan ingat istri juga harus menolong suaminya. Ya. Setelah ini kalau seandainya ada seorang suami mungkin ingin berubah, sikapnya jadi baik, ucapannya jadi santun, lembut kepada sang istri. Coba bayangkan, saya pernah berpikir waktu itu saya berpikir kalau tidak salah di depan Ka'bah waktu lagi umroh saya pernah berpikir bagaimana kalau seorang suami itu tidak pernah bisa bercanda dengan istrinya, alangkah terkekangnya sang istri ya tidak pernah membuat sang istri tertawa apalagi sampai terbahak-bahak terpingkal-pingkal ya serius begitu bahkan mungkin ditambah dengan sifat kasar alangkah tersiksanya sang istri ya tidak pernah sang istri uh, dibuat dia uh, manja ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik kelakuan kita, berusahalah, berusaha. Insya Allah bisa. Ya mohon maaf pertanyaan yang kedua saya agak lupa mungkin kalau mau diulang silahkan kalau tidak maka langsung kepada pertanyaan lain. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallah Heran atas jawaban dan nasihatnya. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin di kesempatan pekan depan atau yang lainnya Ustaz ya. Ada pertanyaan berikutnya yang ketiga yang kami angkat dari Ibu Sari di Pontianak yang bertanya, Ustaz di dalam hal birrul walidin apakah boleh seorang suami memberikan harta kepada orang tuanya di luar batas kemampuannya sehingga harus berhutang? Padahal hal tersebut bukan untuk kebutuhan primer dari orang tua. Mohon eh, nasihat dari hal ini. Kemudian di penghujung acara kita ini, mohon eh, Ustaz memberikan tadi eh, sebuah penjelasan terkait dengan nikmat yang eh, serasa mendapatkan nikmat surga. Demikian Ustadz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Maka ini lari kepada kebutuhan berhutang Apabila terasa sangat diperlukan Dan mungkin dengan kita berhutang tersebut akhirnya Sang orang tua menjadi senang Maka bisa saja kita berhutang dengannya akan tetapi jika tidak terlalu perlu dan tidak terpaksa ya maka jangan terlalu berlebihan jangan terlalu berlebihan yang penting tidak membuat sang orang tua menjadi sedih adapun Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang serasa di dalam surga tentunya kita semua ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan ingin masuk surganya Allah itu bukan hanya cita-cita seorang muslim bahkan orang kafir pun ketika ditanya apakah engkau menginginkan surga maka dia akan mengatakan iya saya ingin menginginkan surga karena dia tahu bahwa surga itu indah maka salah satu faedah yang sangat bermanfaat ketika kita membicarakan surga adalah membicarakan nikmat-nikmat surga itu mencontoh Rasulullah. Hamdalah pernah bercerita bahwasanya kita jika di hadapan Rasulullah beliau mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka. Ka'annahu ra'yu ain. Seakan-akan surga tersebut ada di hadapan mata kita Saking jelasnya penjelasan Rasulullah. Kemudian manfaat lain dari membicarakan surga membuat seseorang semangat untuk beribadah dan takut kehilangan surga. Maka di akhir kesempatan ini sebagaimana sudah saya janjikan, saya ingin menceritakan tentang salah satu nikmat dari nikmat-nikmat surga. Bahwasanya hadis riwayat Imam Muslim disebutkan dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang dari dalam surga, dari dalam neraka sampai pada kepada orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Orang tersebut ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku, mintalah." mintalah apa saja. Tetapi dengan syarat setelah itu tidak minta apapun. Maka hamba tersebut mengatakan, Ya Rabbi, isrif wajhi anin nar. Wahai Rabbku, Engkau telah mengeluarkan aku dari neraka. Sekarang palingkan wajahku dari api neraka yang sangat mengerikan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memalingkan wajahnya dari api neraka. Ketika berpaling dia, maka yang dia hadapi adalah surga. Ketika melihat surga yang begitu indah, yang begitu penuh dengan kenikmatan, dia akhirnya meminta lagi kepada Allah, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, dekatkan aku ke depan pintu surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hak ya bani Adam, ma'aghdarak." Wahai anak Adam, celaka engkau. Alangkah cepatnya engkau berkhianat atas janjimu. Bukankah tadi engkau berjanji bahwasanya engkau tidak akan minta apapun kepadaku setelah permintaan ini? Kemudian hamba tersebut tetap meminta. Akhirnya dimasukkan oleh didekatkan oleh Allah ke, ke depan pintu surga. Lalu melihat nikmat surga tambah dekat, dia minta dimasukkan ke dalam surga tersebut. Ya Rabbi adkhilni jannah Wahai Rabbku masukkan aku ke dalam surga Maka Allah semakin mengatakan kepada hamba tersebut Bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta setelah ini? Jadi setiap kali permintaan dia memberikan janji kepada Allah. Lalu setelah dimasukkan ke dalam surga, lihat, perhatikan baik-baik. Setelah dimasukkan ke dalam surga, perhatikan orang-orang yang tertipu dengan dunia, menghalalkan segala cara untuk dunia, mengais rezeki yang haram, melalaikan kewajiban ketaatan untuk dunia. Perhatikan. Bandingkan dengan nikmat yang ada di dalam surga, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tamanna wahai fulan. Silahkan kamu berangan-angan. Apapun angan-angan. Subhanallah. Tamanna Silakan engkau berangan-angan. Apapun angan-angan. Hamba tersebut terus berangan-angan, bercita-cita semua kenikmatan dia inginkan, ingin dapatkan. Semua yang dia inginkan. Hatta qata'at bihil amani. Sampai habis angan-angannya. Bayangkan. Sampai habis angan-angannya. Maka Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laka Kamu akan mendapatkan itu. Wa mithluha ma'ah. Dan dua kali lipatnya lagi. Hadis ini serasa di dalam surga. Hadis ini mengingatkan seseorang yang mulai lalai dalam mengerjakan ketaatan. Ingat firman Allah, tamanna berangan-anganlah. Berangan-anganlah. Apapun yang ingin kamu dapatkan, berangan-anganlah. Hadis ini membuat seseorang tambah semangat untuk mengerjakan ibadah. Hadis ini menjadikan seseorang lambat dalam bermaksi. Berangan-anganlah. Ingatlah kata-kata tamanna, berangan-anganlah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hadis yang menceritakan tentang surga sehingga serasa di dalam surga. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan hadis tadi orang-orang yang tertipu dengan dunia semakin tahu hakikat dunia yang sementara dan semakin tahu harga surga yang kekal abadi. Subhanakallah bihamdika syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.